Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang mansubatul asma dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim inna ya, tentang isim inna. Sama seperti khobar kana, maka pembahasan tentang isim inna ya pembahasannya telah kita sampaikan pada saat kita membahas tentang khobar inna ya tentang khobar inna manakala kita membahas tentang khobar inna yang dia adalah termasuk marfuatul asma maka kita sudah sampaikan pembahasan ya isim inna karena memang ya isim inna dan khobar inna ini satu paket ya penjelasannya langsung kita sampaikan jadi E, pada kesempatan kali ini kita hanya ingin memurojaah saja mengulang kembali materi yang telah kita sampaikan tentang isim ina ini ya intinya bahwasanya isim ina dia adalah uh, dia adalah termasuk kelompok dari mansubatul asma ya keadaan di dinasabkannya isim-isim ya uh, sehingga manakala ada susunan mubtada dan khobar ya kemudian kemasukan dengan inna maka inna tadi dia menasobkan mubtada ya, menasabkan mubtada sehingga setelah menjadi nasob, namanya berubah menjadi isim inna ya namanya berubah menjadi isim inna tidak lagi menjadi mubtada akan tetapi berubah menjadi isim inna adapun khobarnya dia menjadi khobar inna uh, untuk pembahasannya sekali lagi kami sarankan untuk uh, merujuk pada pembahasan tentang khobar inna kita akan sampaikan beberapa contoh misalnya ya, kita akan sampaikan beberapa contoh misalnya e, kita buatkan kalimat sederhana ya yaitu innallaha alimun ya misalnya innallaha alimun ya asalnya adalah Allahu alimun akan tetapi ya susunan kalimat ini kemasukan dengan inna sehingga lafzul jalalah Allah yang awalnya marfu berubah menjadi mansub karena dia ya adalah isim inna dan dia termasuk ya, dalam kelompok mansubatul asma sehingga menjadi kalimatnya innamdoha alimun. Baik, ya contoh yang lain misalnya ya kita ambilkan dari bentuk ya mutanna ya bentuk double misalnya ya inna talibaini hadirani ya asalnya ikhwati fillah asalnya adalah susunan mubtada dan khobar at-talibani hadirani ya ditandai dengan alif dan nun akan tetapi ketika kita sudah masuki dengan inna ya mubtadanya berubah menjadi isim inna yang dia mansub sehingga at-talibani berubah menjadi at-talibaini ya sehingga menjadi inna talibaini hadirani seperti itu ya. Tapi contoh yang lain misalnya kita ambilkan dari bentuk jamaknya. Ya, misalnya innal kafirina khasirun. Ya, asalnya al kafiruna khasirun. Susunan mubtada dan khobar, mubtadanya marfu. Al kafiruna khasiruna. Tapi ketika kemasukan inna maka Mubtada berubah namanya menjadi isim inna dan dia mansub. Menjadi apa? Innal kafirina khosirun. Baik, kemudian kita ambilkan contoh ya yang asalnya mubtada'nya adalah berupa bomir ya. Maka nanti ketika dia menjadi isim inna ya, innanya ditasrif bersama dengan ya bersama dengan domirnya telah kita sampaikan saat pembahasan khobar inna inanya nanti ditasrif ya innahu innahuma innahum dan seterusnya. Misalnya innaka zakiyun ya, innaka zakiyun. Asalnya adalah anta zakiyun ya, berupa domir ya, anta zakiyun dan domir ini mabni. Maka dia ditasrif karena domir ya, kemasukan inna, innanya ditasrif bersama domirnya. Nah, sudah kita sampaikan menjadi apa? Innaka zakiyun. Contoh yang lain misalnya innahu qawiyyun ya. Innahu qawiyyun. Asalnya adalah huwa qawiyyun. Huwa berupa dhamir. Maka kemasukan inna ya. Innanya ditasrif ya. Menjadi innahu qawiyyun. Contoh yang lain misalnya ini mujtahidun. Ini mujtahidun. Asalnya adalah ana mujtahidun. Karena kemasukan dengan inna berubah menjadi apa? Ini mujtahidun. Nah, itu adalah penjelasan tentang isim inna. Intinya ikhwati fillah bahwasanya ada misalnya susunan mubtada dan khobar kemudian kemasukan dengan inna, maka si inna tadi dia apa? menasobkan mubtada sehingga namanya kita kenal dengan menjadi apa namanya isim inna. Adapun khobarnya Nah, kita tambah dengan ya penjelasan khobarnya adalah khobar inna. Ya, isim innanya dia mansub, adapun khobar innanya dia marfu. Nah, intinya demikian dan mudah-mudahan ya penjelasan ini dapat dipahami dengan baik.